Qala al-muallif rahimahullahu taala wa alaihi dan karena itulah karena apa? Karena talib ilmi harus punya sifat iffah. Iffah itu kalau dalam bahasa Jawa namanya prawiro. Harus punya sifat hilm. Hilm itu apa? Ya sabar atau bijak. Wasabr. Ya sifat sabar, tawadu, waqar dan seterusnya Fahdhar maka berhati-hatilah engkau padalah engkau nawaqidha hadhil adab pada kebalikannya adab-adab ini. Maka ah, karena itulah waspadalah dengan kebalikannya adab-adab ini. Kebalikannya ifah, kebalikannya prawiro apa? nggak punya malu, suka berharap dengan pemberian orang lain, kan minta, melanggar, dan seterusnya. Fa'innaha maka sesungguhnya kebalikannya adab-adab ini ma'al ithmi beserta dosa ya selain dosa tuqimu menegakkan ala nafsika atas dirimu syahidan pada saksi ala atas anna fil aqli sesungguhnya di dalam akal apa illatan sakit. Sifat-sifat kebalikannya iffah, kebalikannya ilm, kebalikannya sabar, kebalikannya tawadu, kebalikannya wakar, dan seterusnya. Selain itu dosa, itu juga menunjukkan bahwa akalmu kurang beres gampang dendam, gampang marah. Orang lucu, sombong, menunjukkan akalnya kurang. Orang banyak tingkah, menunjukkan akalnya kurang. Orang sombong dengan kebenaran, menunjukkan akalnya kurang. Wa'ala hirmanin dan menunjukkan atas hirman apa namanya hirman terhalang minal ilmi dari ilmu wal amali dan mengamalkan bihi pada ilmu itu juga menunjukkan bahwa kamu terhalang dari ilmu dan tidak bisa mengamalkan ilmu berarti selama kamu belajar itu ilmu nggak masuk sehingga namanya sifat sombong ya masih pemarah ya masih ujub ya masih banyak tingkah ya iya Fa'iyaka maka waspadalah engkau wal khulaya'a pada sifat angku khulaya itu apa? Angku itu sombong. Khulaya itu kalau dikatakan hakikatnya khulaya itu adalah sifat ujub. Nanti ujub ya. Yang tampak pada perilaku, keadaan badan. Itu namanya khuyala. Jadi kalau ujub itu bangga pada diri sendiri, merasa punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu namanya ujub. Punya perasaan itu namanya ujub. Kemudian kalau kemudian perasaan itu kemudian ngefek pada tingkahnya, kayaknya misalnya karena merasa merasa gagah misalnya, merasa kuat terus jalannya petetang petenteng atau merasa duitnya banyak terus jalannya berlagak berjalan diatur-atur fa innaha maka sesungguhnya khial khuyala iku nifakun nifak apa nifak sifat orang munafik kenapa kenapa dikatakan munafik karena menampilkan dirinya melebihi hakikat dia munafik itu apa menambahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya itu kan namanya nafek. Orang yang angkuh sama menampilkan dirinya melebihi hakikatnya. Kalau dia ujubnya karena kekayaannya, namanya khulaya itu gimana? Gayanya seakan-akan dia itu orang yang paling kaya di dunia. Padahal dia paling cuma ka paling kaya di lingkungannya toh. Paling kaya se RT. Gayanya sudah sok-sokan. Itu makanya dikatakan apa? Itu nifak. Kenapa? dia menampilkan dirinya, menampakkan dirinya melebihi kenyataannya. Gak, gak seperti kenyataannya. Penampilannya kayak-kayak dia paling gagah sedunia. Penampilannya kayak-kayak dia paling ganteng sedunia. Penampilannya kayak-kayak dia paling pinter saat dunia. Padahal kenyataannya nggak segitu. Itu namanya khuyala. Wa dan sombong. Khuyala itu juga termasuk bagian dari jadi sombong. Kenapa? Ya umumnya orang kalau sikapnya angkuh, ujub, itu ya gandengannya dia akan meremehkan orang lain. Waqad balagha dan sungguh telah sampai min syiddatit tawaqqi dari sangatnya menjaga diri minhu dari angkuh sifat khuyala angkuh anis salafi dari ulama-ulama salaf mabalagan pada tempat sampai maksudnya gimana? Maksudnya ulama-ulama salaf dulu sangat menjaga diri. Pol-polan dalam menjaga diri dari sifat apa? Khuyala. Wa min dan termasuk dari dakiknya apa? Cermatnya menjauh dari sifat khuyala. Ma apa-apa, mimnya satu saja. Ma apa-apa senadahu yang menyandarkan pada ma siapa adzhabi adzhabi Yang diriwayatkan oleh adzhabi dengan sanatnya. Bi tarjamati Amr bin al-Aswad al-Ansi. Dalam biografinya Amr bin Aswad al-Ansi. Al-Mutawaffa yang wafat fi khilafati Abdul Malik bin Marwan dalam kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala seperti apa annahu sesungguhnya Amr ibn Aswad karena ada dia idza kharaja ketika keluar dia minal masjid dari masjid qabada maka mengenggam dia biyaminihi dengan tangan kanannya ala shimalihi pada kan tangan kirinya Wasu'ila maka ditanya dia anda andalika dari demikian itu. Kenapa? Setiap kali keluar masjid terus sedekap tangan kirinya selalu dipegang dengan tangan kanannya. Kalau jalan kok mesti begini kenapa? Faqala maka berkata siapa Amal makhafata karena khawatir antunafiqa bila berbuat nifak apa ya di tanganku khawatir kalau tanganku menampakkan sesuatu yang beda dengan kenyataannya khawatir begitu jalan wah kemudian karena apa merasa dia punya ilmu misalnya kemudian tiba-tiba tangannya berlaga atau karena merasa duitnya banyak tahu-tahu tangannya itu jalan gerakannya sudah beda. Makanya itu kan sifat-sifat angkuh yang betul-betul dia jaga supaya nggak sampai tangannya itu bergerak seperti gerakannya orang yang angkuh dia ya kalau keluar dari masjid tangannya mesti dipegang gitu Allahu Akbar ini komentar siapa? Syekh Bakar Abu Zaid Manil Qail siapa yang berkata begitu? siapa yang menceritakan begitu? Al-Zahabi. Yang cerita begitu adalah Al-Zahabi. Seorang apa? Kritikus hadis. Orang yang dikenal sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Dia cerita bahwa dulu di kalangan salaf ada orang seperti Kultu berkata aku, Bakar Abu Zaid, yumsikuha menggenggam dia pada tangan khaufan karena takut min ayyakhtara dari bila merasa dia biadihi dengan tangannya fi misyatihi di dalam jalannya dia menggenggam tangannya karena takut kalau nanti tangannya itu berlagak gitu. Tahu tangannya itu gerakannya kok apa? Seperti dibuat-buat misalnya. Itu yang dia takutkan. Fa inna dzalika maka sesungguhnya demikian itu minal khulaya termasuk sifat angkuh. Coba bagaimana hati-hatinya salaf dari sifat angkuh ini. Padahal yang seperti itu kalau kita yang menilai, kita yang melihat, ya kayak gitu tuh kan sangat biasa banget kan ya. Namanya orang berjalan misalnya tangannya dilepas gitu saja kan kayaknya juga enggak nggak masalah kan ya. Tapi ulama dulu saking menghindari sifat angkuh itu sampai jalan pun tangannya dipegang. Wahadal arid dan kejadian ini arada terjadi lil ansi bagi ansi rahimahullah taala. Ini adalah pengalaman kejadian yang terjadi pada siapa? Amr bin Al-Aswad Al-Ansi. Wahdaru dan waspadalah kalian da al jababirah pada penyakitnya orang-orang yang semena-mena. Apa itu? al kibir sombong. Maka waspadalah pada penyakitnya orang-orang yang semena-mena, penyakitnya orang-orang yang kejam, penyakitnya orang-orang yang lalim. Apa itu? Penyakit sombong. Fa innal kibra maka sesungguhnya sombong wal hirsa dan ambisi wal hasada dan dengki awwalu bin pertama kalinya dosa usia yang ditentang siapa Allah Allah bihi dengan dosa pertama kali dosa atau maksiat yang terjadi penyebabnya adalah sombong ambisi dan tinggi apa itu dosa yang pertama kali terjadi karena kesombongan maksiat yang pertama kali terjadi karena kesombongan maksiatnya siapa iblis dia diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam tidak mau menolak. Kenapa? Dia merasa anak khairun min. Aku lebih baik daripada Adam. Karena sombong, dia tidak mau sujud. Kemudian dosa yang kedua adalah karena ambisi dan dengki. Ambisinya siapa? Anaknya Adam. Ambisi dan dengkinya siapa? Qabil. Ambisi apa? Dengki apa? Ambisi dan dengki karena saudaranya mendapatkan jodoh yang lebih cantik daripada dia. Dia berambisi menikahi perempuan yang sudah dijodohkan dengan saudaranya. Dia dengki pada saudaranya karena dinikahkan dengan perempuan yang lebih cantik daripada yang dinikahkan dengan. Akhirnya apa? Akhirnya dia bunuh saudaranya. Kemaksiatan yang pertama kali terjadi penyebabnya adalah itu sombong, ambisi dan dengki. Fatatawuluka maka sikap sombongmu tatawul itu sikap enggak sopan. Ala muallimika atas gurumu iku kibria termasuk sombong sikap tidak sopan bersikap lancang kepada gurumu itu termasuk sombong fuka dan menolakmu Aman pada orang yufidu kaya memberimu faidah Mimman dari orang huwa yang dia itu dunaka di bawahmu ikut kibriyaun sombong Begitu juga kau menolak faidah Menolak informasi Menolak wawasan Menolak ilmu Yang disampaikan oleh orang yang di bawahmu Misalnya lebih muda Atau dalam hal ilmu ya kamu lebih tinggi itu juga termasuk sombong wataksiruka dan orang yang mempersungguhmu anil amali dari beramal mengamalkan bil ilmi pada ilmu dia kamu tidak mengamalkan ilmumu malas mengamalkan ilmumu adalah hamatu kibdin lumpur kesombongan gimana sih ya hamah itu lumpur yang hitam yang baunya bajin Ya maksudnya apa itu adalah sifat yang hina perilaku yang hina perilaku yang sangat jelek yang timbul karena sombong wa unwanu hirmanin dan tanda terhalang dari kebaikan dan itu juga tanda-tanda engkau adalah orang yang terhalang dari kebaikan orang sudah banyak ngaji tapi tidak ada usaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah dikaji sengaja tidak mengamalkan ilmu yang sudah dikaji meremehkan ibadah-ibadah yang sudah dia kaji itu adalah sifat yang hina sifat yang rendah sifat yang sangat buruk yang juga timbul karena apa kesombongan al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil alim. Al ilmu ilmu itu harbun musuh lil fata untuk pemuda al muta'ali yang ilmu itu adalah musuhnya pemuda yang sombong. Tiap pemuda yang sombong tidak akan pernah berhasil mencari ilmu. Kasaili harbun lil makanil ali. Kasaili sebagaimana banjir iku harbun musuh lil makan bagi tempat al ali yang tinggi. Seperti halnya banjir Banjir itu adalah musuh bagi tempat-tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi tidak akan didatangi oleh banjir. Banjir akan menuju kemana? Tempat-tempat yang rendah. Orang yang sombong tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena sombongnya.